wes, wes, wes, wes, wes. Sekarang gini aja, saya mohon jenengan sampaikan ayatnya dulu, saya dengarkan. Aku jujur lama. Kunci. Kunci aja maksa-maksa aku ayat-ayat. Aku gendong. Kunci tak, kau maksa aku iya lek tanya sabar nunggu jawaban. Aku ini dijawab setengah kalimat, gue telung kalimat. Tiga lagi, saya ini. Nah, ini mas, mikrofonnya tolong mas. Contohnya riba sing mas? Contoh riba yang jelas sekarang baru di motor, di mobil di lembaga pembiayaan mana? Itu jelas gimana gimana gimana sejak aku rapat yang lebih tenang kerja motor berat gue kudu bayar gue oke di mana regane. Apa piye ngono? dengan nyicil. Utawa gue nyilin bank balike luwih oke. Oke. Gue mbok gue njajal dadi penyalur mobil sing wong entuk nyicil regane padha. itu termasuk makanya saya kesini sudah mengat loh ya aku ini orang ngomong hukum tapi ngomong simulasi faktanya upama kowe sing dadi sorong kuwi gelem lah iso ora urip sorom kuwi nek kowe ngreditke mobil harga tetep nyicile terus tahun Nah, kan solusinya kan dari solusinya Nah, gitu. jadi menurut saya menurut saya jawaban yang paling bagus adalah anda bikin showroom iya dan kaya konco-konco jo Arab kredit kafe, regane podo nyicile suwe rapopo karena saya kan tentara sumber yang lebih karena lah ya sapa sing gelem sapa sing iso ya Ya mulane ngene saiki ngene wis kowe yo, bang. Wong milih piro wae bareng kene padha. Salah ada Karena kenapa? Karena, karena kenapa? Bisa enggak kan hidup seperti itu? Bisa. Lah ya terus jaruk sing piye kowe? kalau solusi-solusi yang ditawarkan dari para ustadznya yang mengajar saya, ya. saya harus menabung dulu, tidak tidak terburu nafsu untuk memiliki sesuatu yang belum Ya itu kan jawaban pribadi, bukan jawaban hukum. Ya. Itu ya. kan jawaban manajemen pribadimu. Kalau saya sampaikan hal yang sama, sama, itu saya yang diminta untuk menahan nafsu untuk itu. Ya, ya, itu kan jawaban untukmu, bukan jawaban hukum. Bukan hukum, kalau hukum kalau dari penjelasan ustaznya itu semua Saiki Pinjam meminjam yang Oke, ngene, saiki ngene. Oke, sip. Saiki tak kei contoh liya. Aku ndek bank. Ya. Aku nyelip duit gue 10 juta. Terus aku kondo saya pinjam 10 juta, saya akan kembalikan 20 juta. Nek orang mau, piye kowe? Aku sing sing inisiatif aku. Nah, Itu boleh. Oke. Okay. Nah, kuwi to. clear tuh. Uh, sepanjang yang saya tahu itu kesepakatan yang di awal itu harusnya ah. jual beli. Kalau bahasanya kan kesepakatan. Bukan saya jaminkan apa untuk mengembalikan, tapi jaminan saya itu seolah-olah dibeli dan saya kembali membeli produk saya sendiri. Enggak, tak selesaikan dulu pertanyaan saya. Kan, ya. kan jawaban boleh berupa pertanyaan. Saya nah. ingin nih, nek aku sing inisiatif aku nang bang Pak Kulon betah status eh 10 juta. Ning kula mboten purun nek kula mboten barake 15 juta, ngono nggih. Beda ora Aku sing inisiatif. Kalau kalau itu banknya tidak meminta, itu kan inisiatif dari peminjam berarti boleh. dia mampu, boleh. Ya, saya Sodakoh itu, Lebihannya itu dari sodakoh. Sodakoh, oke. Okay. Sekarang kowe karepku nyelening bank 10 juta, balik 10 juta. Menurut saya sih kalau secara akal dan logika saya bayar bunganya pun tidak masalah. Yang jadi masalah hukumnya dari Al-Quran itu menyiksa saya gitu loh. Lu layaman kan lagi didoleki le. Sik to sik kan. Apa ini? Oke, wes wes wes. Saya sedang mencari ilmu di sini. Ya, yo yo, cuma sudah. Sekarang gini aja, saya mohon jenengan sampaikan ayatnya dulu, saya dengarkan. Aku jujur lah. Mungkin Kowe iki aja maksa-maksa aku ayat-ayat. Aku dendol. Kowe iki tak ono maksa aku. Lah iya lek tanya sabar nunggu jawaban. Aku itu dijawab setengah kalimat ke tolong kalimat. Digoleki saiki ngene. Kowe nyile sak juta balake sak juta. Ono ora wong gelem ngono Nah, kalau tidak ada, ya terus piye? Karmu piye? Karena saya ikhlas membayar itu saya cuma jalan tahu terus terus yang saya bingung yang saya resah akhir-akhir ini saya mengikuti penasihat seperti itu setiap pinjam uang yang berbunga itu riba menurut gue riba orang jadi saya riba logisnya ya memang aku nek aku aku nyele duit banknya, aku nyele mobilmu ya mas. Aku niat orang yang tak iseni bensin penuh. Ya, gue tak, tak, nggak perlu tak umbah, tak ke tak segala macam gaya. Mergati matur nuwun karo kowe. Aku nilai duit ning ban 10 juta. Aku niat tak balike 12 apa 13, mergo aku matur nuwun karo sing nilai aku memperkuat pendapat uh, eh, Cak Nun misalkan saya pinjam ke eh, 10 juta ke bank terus uang itu saya usahakan setelah satu tahun uang itu jadi 100 juta nah saya berani banknya itu saya kasih 20 juta itu saya berani sebab apa saya uh, untung diuntungkan dengan uang itu jadi riba nggak riba itu Oh, nggak uh, ada masalah lagi tergantung ya, terjemahnya. Okay. Tadi menurut Mas ini terakhir ya Mas ya. Nek yang berinisiatif kita boleh. Ya sudah sekarang kamu pinjam beban. Inisiatif Kue ngerti to itu kudu misalnya satu juta balike satu juta seratus. Kue kok niati dhisik. Aku kinko nilai satu juta, gue tak balikin naik iso satu juta, satu juta tambah satu. Terus kok terus kalau kamu halal bisa. Salah halal. Ya insya Allah aku itu udah lama. Karena yang saya dengar di awal itu seperti saya Bu, iya ngerti kan, Bu. Jadi riba tidak riba itu sebenarnya prinsip pertama adalah ridho birido. Nomor dua peristiwa Tambahnya duit itu atas inisiatif siapa nek aku nek aku ora tegot nyewa nang tangga apa nang bank nang sapa wae nyek aku nyilih 10 ewu kok tak balikke 10 aku ora tega aku ki matur nuwun duwe disilike nang aku mesti tak balikke luwe kuwi dudu riba jarimu sedekah ya dudu sedekah kuwi rasa syukur itu sodako coba gusi. Sodako ini kan orang kudu. Nah ini kudu. Rasa syukur aku kudu baliknya lebih oke ya Gitu loh. Betul gak Bu? Terus Itu mas. Betul ya mas ya? Jadi bukan sodako mas. Rasa syukur. Nah kowe karep nyilih 10 balik ke sekolah mergo kowe iki jan nakal, kowe iki urip menangmu dhewe kowe ora matur nang wonge kowe ora rasa syukur. Menurut kira-kira ya. Cepat nggih. Ya bismillah. Jadi kowe dhewe wis sudah yakin bahwa itu bukan riba lah Mau apa kowe dadak dadi masalah yo ya wis terus kita. Gitu ya. Ya beres ya. Beres ya. Oke. Alhamdulillah tepuk tangan untuk dia. Saya tadi membentak Anda, saya bilang saya bukan ulama, itu bukan negara saya marah, tapi karena tidak akan ada yang pernah mengakui aku sebagai ulama. Jelas toh? kalau aku menggali tafsir sekolah buku orang ana yang arep aku dan aku ora butuh pengakuan manusia. Kalau semua manusia tinggi kepada saya. ini aku maju terus sejak zaman Bung Karno, Soeharto, Sopo aku maju terus dan jangan ada yang pernah menghalangi ini saya. Tak tanda ke eh, ngarep kuwe loh. Jan ya. ya. Iki wong-wong entek kon nesu ndasmu aku iki melu Drama ini ya iya gue. Gue gak ora percaya lagi ini pemain ahli main drama tahu ono ngaruh katanya aku. kita tak ini iki pimpinan ki kanjeng iki. Wonge alus. Wong aku diserbu karo caca boleh ini dicekel gona-gonaku. Terus nanti Iya gue jalan makan di sana kamu gue ngerti lah aku ini malu cakmu anu mulai di tahun sangat sok aku biar gendut aku biar di kerengan gendino ini saat kalau melu cakmu anu, aku poso aku ini menahan diri lah kowe eh? ngomong aku riyo tak pelakok tenang gue Tempake ta bu. Ora wis mesti jebol. Lah kok kowe. Jadi jelas ya mas jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi. Terima kasih berikutnya terakhir mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebelumnya perkenalkan Kak Ron, mudah-mudahan tidak lupa dengan saya eh, yang biasanya layan Gimana saya, jawab jawabannya sampai Jogja kalau saya longgar pasti sulam pasti datang dan kesempatan malam ini benar-benar saya nanti Terima kasih sekali Mas Marzeno ini teman sekelas saya waktu SMP. Arkono cara kayaknya aku ngertinya baru seminggu kemarin saya tahu. Uh, yang akan saya tanyakan ini berkaitan dengan Kecamatan Sukodono khususnya dan kabupaten pada kabupaten Sragen pada umumnya. Ini kebetulan sekali berterima kasih ada dari Pak Kapolres, ada perwakilan dari DPR. Yang akan saya sampaikan adalah uh, yang ada hubungannya dengan satukan hati, sambungan silaturahmi tadi yang sering terjadi sama Pak Kapolres dan ini hubungannya dengan saya pribadi dan Seragen pada umumnya. Yang pertama, saya adalah pekerja seni, jadi di seni campur sari itu ya kan saya tanyakan. Di Seragen itu kesenian campur sari, setiap ada hajatan, ada campur sari, ada karawitan, ada apa. Itu adalah menjadi ajang apa itu, koyak-koyak kadang mungkin dari polsek ini bukan rahasia umum lagi atau warga Seragen pada umumnya bukan rahasia umum lagi suksesnya wong duwe gawe iki yen sing teko akeh, sing ngombe ngombe akeh, ombe ning tak akeh, rakyat sing duwe gawe kuwi sukses. Betul banget Ibu, Bapak-bapak. Jadi seperti itu. Yang akan saya tanyakan, saya mohon sekali mungkin Pak Kapolres baru di Sragen nanti sesekali cobalah datang ke tempat orang punya hajat salah salah satu tempat punya orang hajat itu adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi menjadi ajang koya-koya tempat minuman keras dan lain sebagainya bahkan tanpa waktu yang ditentukan ya, makanya di sini saya sampaikan Boyao mohon dari kepolisian dan DPR dibuat undang-undang yang pasti itu orang hajatan itu waktu ini ya tempat sampai ini eh, eh. pakai minum-minuman atau apa ya nah, ada batasannya iya, iya. yang kedua yang hubungannya dengan saya pribadi ya saya sebagai pekerja seni ngiringi mau ben oben kalau mau kuih jadi hasil cinta itu ini halal atau haram gitu. Haram. Haram. itu yang kedua begini ya. Kalau uh, seni yang saya sampaikan sak sae aku ora payu nanggap tak gawe ape oke sing nanggap oke sing koyo ngono kuwi mau kalau saya mau keluar dari pekerjaan yang saya lakukan kata Mama Marcelo anak bujumu piye demikian dari saya mohon penjelasannya dari cakron, dan mohon perhatian dari kepolisian dan anggota dewan Aturban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah saya senang sekali Pak Kapolres dan Bapak yang lain. Ini pertanyaan sangat real, pertanyaan sangat nyata dan ini betul-betul sesuatu yang harus kita cari jawabannya. Hidup adalah pertanyaan dan kita selalu menjadi jawaban. Sebelumnya saya persilakan kalau ada yang akan uh, merespon dulu sebelum saya Pak Kapolres. Terutama soal yang tadi perda Mungkin DPR juga bisa mengusulkan. Usulnya tadi kan perda, ada aturan yang jelas mengenai orang hajatan dan seterusnya minuman keras atas segala macam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kebetulan memang saya baru satu hari di sini, Bapak Ibu. ya. Cuman kemudian juga itu menjadi sebuah penekanan dari Pak Kapolres Lagi sebelumnya, KPP Cahyo memang sebuah keprihatinan uh, sampai dengan saat ini perda tentang miras itu untuk pemerintah kabupaten Sragen belum ada pak. Kenapa itu menjadi sebuah uh, hambatan? Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang konsep penegakan hukum, penegakan hukum akan berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan masyarakat mewujudkan rasa keadilan. Yang pertama adalah ada apa optimal nah, ya ada. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah ada legal system, ada aturannya. Sehingga kemudian aturan itulah yang kemudian ditegakkan oleh anak-anak. Permasalahannya adalah ketika kemudian dilakukan penegakan hukum miras, kita sampai dengan saat ini belum ada perdanya pak. Sehingga kemudian aturan hukum mana yang akan kemudian kita gunakan? kita tidak boleh bertindak melampaui hukum kita juga harus taat hukum kalau kemudian penegakan hukum itu menggunakan cara-cara yang melanggar hukum nanti kan tidak memiliki makna dan arti lah sebuah penegakan hukum itu itu menjadi hambatan kita pak dan itu juga menjadi uh, eh, PR bagi kami mungkin juga nanti dari eksekutif dan legislatif bisa merumuskan sebuah uh, draft tentang perda sehingga itu menjadi payung bagi kami untuk menegakkan itu yang pertama tapi kemudian yang kedua juga kita menggunakan pola-pola yang lain artinya kemudian kita bergerak lebih awal kita melakukan sosialisasi kita melakukan himbauan paling hanya sebatas itu pak supaya kemudian tidak sampai ke hilir tapi kita coba tarik dulu kita mencegah Jangan sewu jangan minum-minum ya Sementara ini langkah-langkah kita masih di tataran itu Pak, utamanya dengan rekan-rekan Babinsa Fitna, dibantu juga dari TNI, kita himbo, kita berikan masukan, cara sehingga kemudian e, dampak ataupun efek itu bisa kita segera ataupun kita eliminir. Itu hambatan kami, dan mungkin itu, e, Jun Pak. Mungkin jawaban kami tidak cukup memuaskan, tapi insya Allah itu menjadi PR kami yang kemudian uh, eh, kami sama-sama kita coba sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya jawabnya nyambung aja ya, nyambung aja. Ya. Oh, Uh, maaf, menurut saya ini ada kebetulan ada ketua fraksi saya, senior saya Mas Fatma Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bah Ta'un yang kami hormati kaitannya dengan damitas, bahwasannya di Seragen khususnya ini memang sudah pernah diajukan di lembaga DPRD dan kita sudah sepakat dengan Ibu Bupati akan merumuskan yang terbaik untuk Seragen. Jujur Seragen di antara Karesiden dan Solo peredaran miras paling tinggi. Kabupaten Seragen dibanding dengan kabupaten yang lain, Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, Klaten dijadikan satu dengan Seragen masih tinggi Seragen. Ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita semua. Artinya ini bukan sebuah kebanggaan, tetapi ini sebuah menjadi keprihatinan. Kami mohon dukungan dan doanya, semoga tahun ini bisa terrealisasi adanya dengan pengaturan peredaran miras di Kabupaten Bukit. Saya kira itu hanya sekedar menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga sudah pasti tidak bisa menjawab atau memberi jawaban atau solusi. Saya menemani sampean memproses supaya Allah pada suatu hari memberi hidayah benar untuk jalan keluarnya kan nek ngono kuwi murid ya. Nah saya berangkat dari yang teman saya yang campur sari ya. Aku ki ya orang ora nyangka ya, enak wong duwe gawe iki nganti ngono-ngono kuwi. Ora nyangka Jadi gini, saya kira kita buka beberapa pintu, tapi tidak bisa kita masuki sampai terlalu dalam karena waktunya ya. Pertama gini, orang minum miras itu akibat apa sebab? Sebab. Memang pengen minum. Ya. Apa ada nggak yang menyebabkan dia menjadi ingin minum? Ada nggak sesuatu di belakangnya? Maksudnya secara secara iya. pribadi minumnya atau iya jadi ini loh mas urin kan sebab akibat sebab akibat sebab akibat akibat bisa menjadi sebab baru menjadi menuju akibat yang baru nah, orang kok sampai jumlah peminumnya melubi tetangga bupaten ki ono sebab opo pasti ada situasi di belakangnya apakah misalnya sing konvensional apa pendidikan agama agak lebih rendah? Apakah tingkat kebingungan masyarakat lebih tinggi di bagian? Atau apa sih menyebabkan? Atau memang frekuensi peredaran miras di sini memang deras dibanding kabupaten lain? Karena ada sebabnya mas, ini saya maksud. Jadi coba lihat orang minum miras itu sebagai akibat. Nah carilah sebabnya apa saja. Nyun sewu, mirasnya apa teh mas? Ah, kalau di Sragen kompleks lah, mau apa saja ada kan. Betul, yakin. Yang lem-lem kan. Bahkan pun jelas yang jual si A, si B, si C. Jelas. Nah kalau gitu perda mirasnya memang harus didesak untuk betul-betul dilegitimasi, ditandatangani dan diterapkan oleh aparat kepolisian terutama nomor satu saya kira. Jadi kan kita harus cari preventifnya bagaimana kuratifnya bagaimana kuratifnya di tangan polisi preventifnya di tangan semua pihak termasuk ulama pastor sesepuh masyarakat organisasi pemuda semua harus ikut naik preventifnya nah itu harus kita cari bersama-sama sekarang khusus untuk para peminum miras Wong sing bingung ngombe hobi apa dhek janjane menyimpan kebingungan dalam hatinya terus dia tidak bisa mengatasi sehingga dia ngebon barang sing marake lali kalau menilai ah, pribadi saya sendiri terus terang saya berhenti belum juga baru tiga tahun ya. saya belum juga oke okay, oke okay, tapi saat itu kalau Cak Nur ingat ini bukan saya kok terus ngelam Cak Nur gak tapi ya mungkin sedikit melentang Saat itu tahun pengajian di alun-alun Purwodadi, saya sempat ngobrol sedikit sama dengan itu. Ternyata sing iso berubah, sing iso berubah atau mengurangi ya benar yang saya sampaikan di depan tadi ya. Mungkin ilmu agama yang kurang itu tadi. Oke. Okay. Gini. Gini loh, gue nek orang iso ini, nek bal-balan kalah, jurung bon, jurang. Ya, Betul. <laughs> Kalau kita tidak bisa mengatasi sesuatu di dalam diri kita, kita minta bantuan dari luar. Bantuan dari luar ini bisa obat, bisa minuman keras untuk bikin lupa, bisa ilmu agama, bisa ibadah untuk mengenetalisir problem-problem kita. Gitu ya. jadi untuk para peminum, kalau saya membandingkan diri saya, aku itu harga diri Orang pun jalur tolong tulung sopo sapa coba Gusti Allah apa mana kau jalur tulung nang minuman keras orang. mau darah tak modaran. Gitu loh. Karena saya punya harga diri. Saya menghargai diri saya sendiri sumberanku sehingga saya tidak akan kalah melawan nafsu, melawan minuman keras, melawan apapun yang apalagi merusak diri saya. Saya sayanya itu gitu, ya. Jadi sedih kaya apa, frustrasi kaya apa, orang Arab aku ngebon sopo-sopo Aku memang ila rabbika fargo. Kalau Anda wa ila rabbika fargo baca surat Al-Insyirah ya Mas ya, asyarat ya. Ya, itu urut-urutan urut itu sedang yang kuwi. Nek kowe iki mlaku ning ayat kuwi, urut-urutan ayat itu, Anda akan menemukan ketenangan hidup yang luar biasa ya. Karena endingnya adalah wa ila rabbika farghab. Terus kira menyambut gawe ning kowe berharap nang Gusti Allah tok. Di puncak kebingunganmu ya orang maca yang teng sing melungker turun baca al-fatihah nganti keturun eh, eh, itu puncak puncak dari kelemahan kita ini orang rasa kompensasi-kompensasi minum maupun narkoba segala macam itu hanya orang yang lemah dan orang yang bodoh yang minum minuman keras dan apalagi narkoba itu pasti orang lemah pasti orang yang salah ilmunya apa mana wong duwe gawe kok membuka ruangan untuk wong ngombe-ngombe itu juga berarti salah pengetahuan yang mengenai nikah sing jadi duwe gawe maksudnya Iya. nikah itu nikah itu idenya Tuhan yang punya itu cuma Islam yang di luar Islam itu bukan ide Tuhan itu itu karangan karangan karangan pimpinan pimpinannya saja kalau Islam itu itu Gusti Allah yang wede nikah itu Gusti Allah dan itu yang buat manusia tidak diadab Allah nah isi nikah Nabi Nuh itu Nabi Hud masyarakat Atlantis dulu itu dianggap Allah banjir besar, apa namanya badai es, uh, gunung meledos, itu karena apa? Karena keluarga-keluarga pada rontok. Ya. Di Indonesia ini maling apa yang apa, bisa berkeluarga dengan baik mas. Ya mas. Bokus mata nih wong kayak kene karo bojone saya karo anaknya orang anut anaknya diwong dadi koyo dhek ya anaknya mesti dibawa pesantren dan di didik bebek tol nah. Itu yang bikin Indonesia itu sampai hari ini tetap tidak kolaps, tidak pingsan, tidak hancur karena keluarga-keluarga rakyat kecil tetap lestari. Itu mas Nah, Nabi ini sakral. Tingkatnya pada kalau sembahyang saya, mohon izin ya, saya mungkin. Negara itu kalah penting dibanding nikah. Negara itu bikinan manusia. Tapi kalau nikah itu bikinan Allah. Jadi nikah itu harus suci sesuci-sucinya. Ojo gawe resepsi mantu, gue mantok ke anakmu, eh, ngerabe ke anakmu, dikotori oleh apapun yang Allah tidak suka. Jadi aku ingin menjaluk konco-konco tulung dulur-dulur, nek gue nggak resepsi mantan, ngerabe ke anakmu, tolong dijaga ya karena itu Allah yang nyuruh dan Allah yang akan melindungi. Nanti kalau kamu membiarkan resepsi perkawinan anakmu orang-orang pada melakukan hal-hal yang Allah tidak suka kok anak bocah anakmu sing yang romantum ini orang orang orang dilindungi Allah Allah nggak tanggung jawab betul nggak Allah nggak tanggung jawab nanti sama anak-anak kita Jadi gitu ya mas ya jadi monggo dipikirkan kembali ojo ojo salah ojo ojo salah pengetahuan ojo salah ilmu kira-kira begitu jawaban saya yang hubungannya dengan pribadi saya ya dengan pekerjaan saya tadi lanjut ya kok harus ini mas apa yang kue nih kue neng dunia ini orang iso menghindari najis ibarat kue iki ngelangi neng kali ombo banget neng banyune najis kafe kue ngiwo ya najis ngene najis ngene najis ya kelebon banyu remu ya najis masalahnya cuma satu Allah tidak menurut Allah tidak menilai sing kok umbeki nanti sepora. Kowe ngelangi nanti. Nek kowe menengah berarti kowe menikmati. Nek nek kowe berusaha minggir, Allah akan kasih jalan. Nanti di pinggir sungai kamu akan dapat pekerjaan baru. Sementing kowe mulai minggir. Gitu loh. Kan sekarang masih terpaksa tuh. Nah, itu kan kepaksa loh. Karena belum ada pakaian. Dan kepaksa itu ya apa Lha nek kok mek mati, nek kok mek mati lha mau kepaksa, gue itu paksa sebenarnya. Kalau kepaksa itu namanya darurat, nggak ada masalah. Sama dengan dia jawaban saya juga begitu. Sing penting gue melangi minggir apa melangi lengah. Jelas ya mas ya masalahnya ya. Percayalah kalau anda ngelangi minggir, Allah sudah siap dengan pekerjaan baru untuk anda. Kalau anda sudah disembuhkan dari itu oleh Allah. Rumah sama aku, bahwa aku ini ngelantaran kowe sing nyembuhke kuwi ya Allah sing melerekke kuwi makmumbe ya Allah dan Anda tiga tahun Anda sudah melakukan itu maka paling lama tiga tahun lagi Anda akan punya pekerjaan yang insya Allah halalan toyibah ini ya ini aja ngomongin aku masake orang sama masake wah aku bisa menit yang akan datangku ya ngerti itu namanya alimul baik itu namanya apa yuk minuna bilhabi kita tidak pernah tahu kita ini anak panah yang diluncurkan oleh Allah kita tidak tahu akan ke kemana dan kita tidak bisa kembali ke usulnya tapi kita taat kepada Allah percaya kepada Allah makanya mojo alif lamin urut-urutan kan lucu urut-urutan kan Alladzina minum bil ghaibi baru ngomong lari babihi kuwi langsung soal kegaiban. Kegaiban itu apa? Sesuk kue piye itu Baik, sudah kamu percaya kepada Allah di dalam kaitan itu. Dan kita doakan bersama beliau ya. Kanca-kanca ibu-ibu sabar nggih, kula jawab nggih. Rapa yang muka-muka jenengan orang ngok kita nang ora apa-apa ngantuk ora apa-apa ning pokoke gelem ning kene, setia menghormati insyaallah tetap entuk berkah. Amin. Turu ora apa-apa, ora apa-apa. Ojo kuwatir jenengan turu kupingmu tetep krungu, kakimu tetap kerungu, getehmu tetap kerungu, engkau tetap jadi minggu, Ya, syukur orang dulu. Neng nak kepeksa apa-apa. Neng kene tak usah banget. Gitu ya, oke. Gitu ya Mas ya. Yang sebelumnya tadi siapa ya? Sebentar. Sekat sos. Gini mas, satu skala prioritas. Satu, skala prioritas gini. Apa sing kudu korungake, ngake, apa sing ora apa-apa karo ngote, apa sing kudu karo ngoke, apa sing ora kudu karo apa sing ora entuk karo dipilih sih. Siji, ya. Jadi kowe ora kabeh di dilek, ora kabeh diuntal. Siji ya. Nomor loro, sing dadi urusanmu atau kewajibanmu di dunia sing endi? Nek itu dudu kewajibanmu lah ngopo kowe ngurusi. Termasuk Oke, jangan-jangan nom ki jadi kita perdana menteri baik mikir sembarangan gitu ya. Padahal kowe ada kewajiban menunggu yang penting kowe karo keluargamu, kiwa tenenmu, tonggomu, wong sak kantormu, sak nyambut gaemu, apik kabeh wis wis cukup kuwi. Kejaba kowe wali kota, nek kowe wali kota sak kutha kuwi kewajibanmu. Nek kowe kapolres sak kabupaten kewajibanmu. Nek kowe dudu sapa-sapa kaya aku, aku milih-milih. Ngaku dudu pengurus ya. Yang hidup saya saya itu namanya silmi. Kalau Islam itu kewajiban bersama. Kalau silmi sa'isomu. Skalanya tentukan. Lagi ngapa aku mau coba niki? Lah ngapa aku pembelani Ahok, pembelani Anies? Kamu tarung tarong aku wong Sragen Orang Wong pilkada ning Jakarta gini kerengan, Tapi pekok lo gue. Iya, iya lah, Gitu. Lah usah Indonesia niku pekak-pekok ngapain itu. Lah piye to ya, wong Ahok ini kono ya rata kepung kuwi ya rata ditraktir. Kok lek membelani kowe membelani Nabi Muhammad. Gitu loh. Saya tidak benci siapapun karena mereka akan melakukan nikah kebangsaan yang diminta menikahkan saya. Nikahkan nikah kebangsaannya timnya Ahok dan timnya Anies bersatu membangun Jakarta dan melupakan pertengkaran yang kemarin jaluk Rabekno, aku sing rabekno mergo wong tua dan saya menerima semua ketika Anies datang ke rumah dua hari sebelum pemilihan yang terakhir dia cerita mengeluh banyak adine disandet nganti mati saiki ya kemudian setelah pemilihan dia menang dia datang lagi ke rumah dan saya bilang nih sebab kowe nek rene menang karo Mas abo anu ojo ijen alangkah indahnya nek kowe rene wong loro iki namanya bineka tunggal ika dan karo-karone tak sayang kabeh wong duwe kekurangan endi ana wong sampurna makanya Rasulullah itu sangat pemurah ora kabeh wong diduting-duting Gitu loh. iso-iso wongnya diterima, disyukuri. Gitu ya, Dek ya. Jadi menurut saya memang medsos itu sangat bahaya. Makanya saya tidak punya akun Twitter, Facebook, aku tidak punya. Kalau teori saya sama Mak Iya, udah terus. Aku mau, aku kok racuni aku sing ngurboni aku sing udan, mulai. Aku sing terus terus terus pakai itu tulisan bendino. Saya bukan konsumen informasi, saya produser informasi, mulai. Betul nggak? Ya. Nah, Anda sekarang kembangkan dirimu menjadi supplier informasi, jangan menjadi korban informasi. Jadi nulis sing akeh, ngomong sing akeh ora Dan tutupan rasa berdebat. Mohon maaf tidak ada diskusi kalau tidak terima silakan ketemu jalan Allah saya di sini berkelahi. Wajar. Ada yang ya toh? Menunggu nak nek ayo rene kan gitu. Kalau teman-teman lainnya gitu, kalau ada macam-macam daripada berdebat di medsos parani omai. Di parani omai. Jam luruh bumi, waktu yang lalu kan, bocah kan derjet Dan tidak mungkin kita pukulin. Pasti jadi saudara Pasti jadi saudara. Pasti jadi saudara. Begitu Anda ketemu, pasti bersaudara. Maka mungkin. Karena kelemahan medsos adalah mempersambungkan manusia tanpa wajah apalagi akunnya abal-abal, akunnya palsu dan seterusnya. Yang baik adalah Jangan Jangankan sesama manusia. Kepada Allah pun kerinduan kita adalah yarjuli liqa'a rabbi. Barang siapa rindu untuk bertatapan wajah denganku, kan begitu. Ya Mas ya? Ya. Kemudian Mas yang sayang sama saya, yang cinta sama saya. Eh, pertanyaan yang mau susit. Si. Bisnis itu ibadah apa bukan? Eh, rumus dasar yang nyuwun saya ini Bapak-bapak Kiai, tidak ada perilaku apapun, tidak ada kegiatan apapun yang oleh Allah diizinkan kalau bukan ibadah. Semua yang kamu lakukan itu ibadah, harus merupakan ibadah. Karena kalimatnya gini, Wama kolakul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalau ada paham bahasa Arab ini namanya sistem DMMD di saya. Jadi bukan aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, enggak gitu. Kalimatnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tidak ada peluang untuk tidak ibadah. Jadi semua itu ibadah. Nah, biar caranya berbisnis menjadi ibadah. Satu, jangan melanggar yang Allah tanah. Jangan merugikan orang lain secara tidak adil. Jangan nyakitin orang. Ya, Anda harus menjadi bisnismen yang bisa dipercaya oleh konsumen. yang begitu. Namanya mukmin itu. Jadi semua yang Anda lakukan itu ibadah. Ngiseng loh ibadah. Lele. Ya, Ibadah. Ngiseng itu ide siapa? Ki, ana driji lima, ana ngene-ngene iki, idene sapa? Idenya Allah. Ados idenya Allah. Guyu idenya sapa? Allah. Malaikat yang dudul bunuh-bunuh yo guyu cekikian bocah. Ya. Jadi semua ibadah. Jadi Jangan pakai cara berpikir globalisasi, ini bisnis, ini ibadah, ibadah, ibadah, bisnis ya bisnis. Lah, kau dengar ini, sholat ya sholat, maling ya maling. Ya orang, ya iso. Tidak bisa. Karena sholatmu berakibat ke hidupmu, malingmu berakibat ke ibadahmu, kan begitu. Tidak ada yang tidak sambung. Semuanya nyambung jadi satu. Lagu ya lagu, apa meneng? Semua bersambung. Semua bersambung apa bisa sholat tanpa keindahan? Bisa Apa bisa sholat tanpa keindahan? Apa bisa sholat itu menggerak? Sholat itu meng Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Rahim. Buandem tapi beduk we, kalau makmum. Semua indah. Jadi tidak bisa dipindahkan. Oh ini kesenian ya kesenian, agama ya agama, tidak bisa. Masjid murah atau hias kok. Masjid itu budaya, sholatnya agama, betul enggak? Betul enggak? Kowe takbiratul ikhrome agama, tapi kelambimu menutupi auratnya agama, menutupi auratnya agama, tapi alat menutupi aurat budaya. budaya. Bisa nggak dipisah budaya dan agama? Nggak bisa. Raiso. Gitu loh. Bahkan seandainya kue ngimami khutbah Jumat nganggu kelaras, kau hubung ubeng itu tetap budaya. Itu kan upaya manusia untuk menutupi aurat, berarti budaya. Jadi budaya nggak bisa kita hindarkan. Begitu menungso lahir dia berbudaya, mau tidak mau.